بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadir Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, nikmat sunnah, nikmat talabul ilmi dan seluruh karunia dan nikmat yang tidak terhitung banyaknya Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan Tentunya dengan meyakini bahawa seluruh nikmat tersebut hanya datang dari Allah Kemudian kita senantiasa banyak memuji dan memuja Allah Mengagungkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Kemudian melaksanakan ketaatan dan ubudiyah Sebagai bukti kesyukuran yang sesungguhnya Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama di hari yang mulia ini yaumul Jumuah sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kali maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasul yang setia mengikuti beliau dalam seluruh perkara agama Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, seperti biasa kita mengkaji akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sadur atau kita mensyarah kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far al tahawi rahimahullah yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita imani dan kita yakini sebagai modal kehidupan kita dan juga sebagai bekal menuju Allah Azza wa Jal Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah Pembahasan terakhir yang kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya berkaitan dengan berserah diri dan pasrah kepada hukum Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya bahwa tidak akan sempurna agama seseorang kecuali bila dalam beragama di dalam melaksanakan atau meyakini dan melaksanakan syariat Islam ini dia bangun di atas sifat berserah diri kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dia meyakini bahawa apa yang dijelaskan oleh Allah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang mutlak yang wajib dia terima dan itu pasti benar kendati akal dan logikanya tidak bisa memahami atau tidak sampai dalam memahami hikmah dan hakikat dari apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita yakin bahwa semua hal itulah benar, semua hal itu adalah hak, karena semua itulah wahyu dari Allah dan juga sabda dari Rasul yang merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian kita tidak boleh memaksakan akal dan logika kita untuk memahami ya, mendalami sesuatu yang tidak akan mungkin kita cerna dan kita pahami. Seperti perkara-perkara yang gaib dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat dan hakikat yaumil akhirah, perihal dan ahwalnya. Tentu semua hal itu kita yakini kebenarannya dan kita serahkan hakikat yang sesungguhnya kepada Allah akan tetapi kita diperintahkan untuk mentadabur Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran, dan menjadikannya sebagai pedoman dan cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Ikhwatul para pemirsa rahimakumullah. Barang siapa yang memaksakan akalnya untuk memahami, mendalami sesuatu yang tidak akan mungkin dia bisa dalami dan dia pahami, ya yang terlarang untuk dia dalami maka sungguh akalnya akan rusak sungguh imannya akan melenceng dan tauhidnya akan ternodai sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah faman rama ilma ma anhu ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان Barang siapa yang ingin ya mengetahui sesuatu yang tidak diperlihatkan atau sesuatu yang dilarang ya untuk diketahui. Walam yaqna bit taslim fahmu dan pemahamannya tidak merasa puas dan cukup dengan apa yang eh, dengan taslim yaitu sikap berserah diri dan pasrah kepada hukum Allah hajabahu maramuhu an khalisit tauhid sikap yang demikian itu ya keinginannya itu akan menutupi dia dari tauhid yang tulus wasafil ma'rifah dan ma'rifah yang murni wa sahihil iman dan iman yang sahih. Lalu apa akibatnya? Eh, konsekuensi atau efek negatif dari perbuatan tersebut fayatadzabzabu bainal kufri wal imani wat tasdiqi wat takdzibi wal iqrari wal inkar موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا Jadi orang yang memaksakan logika dan akalnya untuk ya mendalami sesuatu yang terlarang untuk dia pahami dan dia uh, dalami maka kehidupannya tauhidnya akan bermasalah. Juga ma'rifah dan keilmuannya juga akan bermasalah. serta keimanannya juga tidak akan sempurna dan benar. Dari sini kita memahami apa yang telah pernah dijelaskan bahwa salah satu sikap dan prinsip utama ahli sunnah wal jamaah di dalam beragama mereka selalu pasrah dan berserah diri kepada keputusan Allah dan Rasulnya dan tidak memaksakan akal untuk memahami sesuatu yang tidak mampu dia pahami dan yakin dan dia ketahui. Ahli sunnah wal jamaah ya. Ciri khas mereka adalah meyakini, mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa semua hal itulah benar dan akal mereka tidak mampu memahami semua rahasia dan hikmah yang terkandung dalam syariat Allah dan apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita mengimani dan meyakini. Karena kebenaran iman seseorang tidak tergantung ke dalam ya, tidak tergantung kepada pemahaman dia terhadap hikmah dan hakikat terhadap syariat atau di dalam syariat tersebut. Akan tapi yang wajib adalah mengimani dan meyakini. Adapun memahami hakikat dan hikmah yang terkandung dalam syariat Allah, maka itu suatu yang akan menambah iman. Ya. Tapi bukan syarat sah atau sahihnya keimanan seseorang. Nah, itu harus kita pahami. Terlebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Hal-hal yang berkaitan dengan makrifat kepada Allah hal-hal yang berkaitan dengan perkara atau perihal dan ahwal yaumul qiyamah dan juga termasuk dalam hal ini ya tentang alam barzakh perkara yang gaib maka pemikiran seseorang keilmuan seseorang akan rusak tauhidnya akan ternodai dan imannya akan ternodai juga bila dia tidak pasrah, bila dia tidak puas dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah wal ahwa adalah sifat ya pasrah dan berserah diri kepada hukum Allah, hukum Rasulnya, kepada syariat Allah, kepada syariat Rasulnya. Ini yang membedakan mereka. Di antara sekian banyak hal-hal yang membedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah wal ahwa. Maka para pemirsa rahimakumullah kita pertanyakan dan juga kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita betul-betul menjadi ahli sunnah yang sejati, yang setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hanya sekedar penamaan saja? Nah, bila kita mendapatkan syariat Allah, syariat Rasul, bila kita mendapatkan qala Allah wa qala Rasul, bila kita mendapatkan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan, dalam segala perkara agama, dalam masalah akidah, dalam ibadah, masalah akhlak dan segala hal. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap semua hal itu? Kita membantah, kita menolak atau menerima dengan segala kepasaran dan berserah diri bahwa itulah hak. Kalau ada di dalam hati kita secuil keraguan, sedikit keraguan terhadap apa yang disabdakan oleh Rasul dan apa yang difirmankan oleh Allah. Kemudian akal kita masih berusaha merekayasa, menganalogikan, memaksakan untuk memahami Suatu yang tidak mampu kita pahami. Kemudian juga mentakwil menyelewengkan makna. Maka dipertanyakan iman kita. Ya. Dipertanyakan tauhid kita. Berarti penamaan ahli sunnah itu hanya kebohongan belaka. Ya. Tidak benar. Karena fakta tidak sesuai dengan ucapannya. Ya. Ikhtalima rahimakumullah. Nama dan istilah bisa jadi berubah, tapi hakikat tidak akan berubah. Casing bisa berubah. Penampilan bisa berubah, tapi hakikat tidak akan berubah. Oleh karena itu, hendaknya kita lebih memperhatikan permasalahan hakikat dan juga bukan sekedar hanya memperhatikan casing dan penamaan saja. Sering kita mempermasalahkan si fulan, menamakan si fulan dan seterusnya. Ya. Dia hanya sibuk dengan hal-hal casing, hal-hal yang tampak, hal-hal yang sekedar penamaan dan istilah. Tapi hakikatnya tidak pernah dibahas. Kalaupun dinamakan ahli sunnah wal jamaah, kalau dinamakan ya pengikut salafus saleh, tapi ternyata akidahnya bertentangan dengan akidah ahli sunnah Ternyata perilaku sifatnya bertentangan dengan sifat para salafus saleh. Keyakinannya berbeda dengan keyakinan Rasul, para sahabat, dan para salafus saleh, imam-imam ahli sunnah. Maka tidak ada arti. Menamakan ahli sunnah tapi pemikirannya takfiri misalnya. Menamakan ahli sunnah tapi lebih doyan melakukan beda dan mengikuti hawa nafsu. Menamakan ahli sunnah tapi tidak pasrah kepada keputusan Allah Rasulnya menamakan ahli sunnah tapi ayat-ayat Allah ditakwil sabda-sabda Rasul diselewengkan untuk ditolak ini bukanlah ahli sunnah yang sesungguhnya nah ikhwatalima rahimakumullah kenapa orang yang tidak pasrah dan tidak puas dan cukup dengan apa yang dijelaskan Allah dan Rasulnya kenapa tauhidnya bermasalah karena hakikat tauhid ikhwatul iman <clears throat> adalah kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jal yang berhak diibadati. Kemudian konsekuensinya adalah Allah yang hanya wajib ditaati. Dilaksanakan perintahnya. Dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila seorang tidak menerima keputusan Allah Rasulnya. Bila seorang tidak menerima tuntunan Allah dan Rasulnya maka berarti siapa yang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu berarti telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah bagi dia. Ya, hamba menjadi budak hawa nafsu. Kalau seandainya dia menjadi hamba Allah yang tulus tauhidnya, dia akan taat. Dia akan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya Ikhotalima rahimakumullah. Nah, seorang yang tidak merasa cukup dan puas dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka hidupnya akan terombang ambing, kebingungan, ya, keraguan, itu pasti. Ya. Sebagaimana kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, fayatadzabdzabu bainal kufri wal iman. Sehingga dia itu berada ya dalam keraguan dalam kebimbangan keraguan antara kufur dan iman nah ini adalah konsekuensi dari orang-orang yang tidak merasa puas tidak cukup dan pasrah terhadap apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya <clears throat> ya dia selalu berada di keraguan dalam keraguan kebimbangan ya wat tasdiqi antara membenarkan dan mendustakan ya. wal iqrari wal inkar antara menetapkan dan mengingkari ini sifat orang-orang pengikor hawa nafsu menjadi budak bagi hawa nafsu ya tidak ada kekokohan dan ketetapan dalam iman dan keteguhan dalam keyakinan sebabnya apa karena semua dia berusaha baru bisa menerima bila akalnya memahami hal itu. Datang qala Allah wa qala Rasul, dia gunakan akal terlebih dahulu. Ini benar atau tidak? Sesuai dengan akal? Sesuai dengan logika? Masuk akalkah atau tidak? Ya. Adapun orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا perkataan orang beriman <clears throat> bila disuruh kepada Allah dan Rasulnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na nah ikhwata lima rahimakumullah nah apa yang menyebabkan kebanyakan manusia di dalam beragama itu menjadi orang yang bingung ya nggak jelas mau ikuti yang mana keimanan yang nggak jelas ya. tauhidnya nggak jelas bingung seolah dia kehilangan kompas dalam kehidupan ini nggak jelas kemana arah kehidupannya kendati dia mungkin ya dalam KTP-nya tertulis Muslim ya dia dari keluarga Muslim nah, tapi dia bingung dalam hidup Gak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang sunnah, mana yang beda. Dia bingung. Semua dianggap kebenaran. Ya. Dia tidak punya keteguhan dalam beragama. Tidak punya keistiqomahan dalam beragama. Ya. Karena tidak punya pegangan yang kokoh. Ya. Dia akan menjadi pengekor pemikiran, pemahaman apa saja yang menurut logika dia ini cocok dengan akalnya. Ini enak untuk diikuti. Ya. Terlebih lagi bila yang disampaikan itu dikemas dengan kemasan atau dengan ungkapan-ungkapan dan bahasa-bahasa yang menipu. Ya. Dengan retorika ya yang menipu dia akan terombang-ambing. Hari ini mengikuti pemikiran ini, esok pemikiran yang lain. Ya, warna-warni dalam beragama. Tidak ada ketetapan. Bunglon dalam beragama. Kenapa? Akibat dari tidak mau pasrah dan berserah kepada Allah dan Rasulnya. Ahli sunnah wal jamaah dari jauh dari sikap dan perilaku seperti itu. Dan itu terbukti Betapa banyak ya dari mereka yang merupakan tokoh-tokoh sentral ahlul kalam dan filsafat. Ya. Di akhir hidupnya bingung, menyesal. Ya. Hidupnya habis semua mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, teologi dan seterusnya yang sejenisnya. Teori-teori filsafat ilmu kalam membahas masalah teologi ketuhanan menurut mereka ya habis waktunya ya sia-sia umur dan waktunya di akhir kehidupannya bingung ya. sampai mereka tidak tahu apa yang mereka yakini dan bingung menyesal Al eh, Imam Abu Jawab uh, Imam Ibnu Abil Iz Al Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan Ya. Menukil dari perkataan Abi Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin. Ya. Kitab beliau yang masyhur. Ya. Kata beliau tentang ilmu kalam bahwa itu membawa kepada kebingungan dan kerusakan dalam ya berlogika Kata beliau, seandainya engkau mendengar ya, pernyataan ini, pengakuan ini dari orang-orang yang tidak mengenal ahlul kalam, tidak mengenal kalam, filsafat dan ahlul kalam teori-teori mereka, sungguh engkau akan mengatakan, tentunya seorang yang membenci sesuatu yang tidak dikenal. Tapi kata beliau, ambillah, dengarlah dari seseorang yang telah menyelami selubulu dan juga teori-teori filsafat dan ilmu kalam itu. Kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang hakikatnya ya kata beliau bahwa ilmu kalam tersebut ya, tidaklah membawa kepada hakikat kebenaran makrifat yang sesungguhnya bahkan kata beliau وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود dan terbukti kata beliau bahwa jalan untuk mengetahui hakikat ma'rifah yang sesungguhnya pada Allah itu min hadal wajhi dari sisi ini tentang ilmu kalam ya dari sisi ilmu kalam masdud ala tertutup itu kesimpulannya panjang perkataan beliau tapi kesimpulannya ya bahwa jalan yang ditempuh oleh ahlul kalam, orang-orang yang hanya mengkultuskan akal, mengedepankan akal di dalam beragama, tidak tunduk, tidak pasrah dan tidak berserah diri kepada qala Allah wa qala Rasul, selalu merekayasa, menganalogikan ya, maka mereka tidak akan sampai kepada hakikat ma'rifah kepada Allah yang sesungguhnya. Mustahil. Ya, mereka akan bisa sampai kepada keyakinan yang sesungguhnya. Akhir dari kehidupan mereka keraguan, ya. Akhir dari kehidupan mereka keraguan. Bahkan disebutkan dalam ya eh, kehidupan Abu Hamid Al-Ghazali yang beliau orang yang pakar dalam ilmu kalam, filsafat dan tasawuf. Akhir kehidupannya ya beliau tak menyesali apa yang dahulu dilakukan bahkan di akhir kehidupannya beliau ingin kembali mendalami ya sahih al-Bukhari bahkan disebutkan tatkala beliau meninggal sahih Bukhari itu berada di dada beliau ya letakkan di dadanya sebagai ya mudah-mudahan itu sebagai menjadi tanda husnul khatimah keinginan baiknya untuk mempelajari sunnah. Naam, beliau orang yang maka dalam ilmu kalam, ilmu filsafat dan tasawuf. Tapi kata Syekhul Islam Taimiyah, beliau orang yang dangkal keilmuan tentang hadis, tentang sunnah. Maka dalam kitab Ihya Umuluddin banyak hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Nah, banyak hal yang bertentangan dengan akidah. Dan banyak sana hadis-hadis dhaif dan palsu. Maka bagi siapa yang membaca kitab tersebut dia tidak memiliki latar belakang yang benar tentang ilmu akidah ahli sunnah maka akan terpengaruhi. Begitu juga pemahaman tasawuf yang menyimpang dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kenapa ulama salaf ya mencela ilmu kalam? Bukan ya pencelaan tersebut, celaan tersebut sekedar hanya penamaan saja. Akan tetapi dalam ilmu kalam tersebut terkandung teori-teori ya yang menyelisihi al-haq, yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengandung kebatilan. Nah, sehingga Imam Ibn Abil Is mengatakan bahwa di antara sebab kenapa sebab utama kenapa ahlu, ahlu sunnah para salafus salih mencela hal itu kata beliau wa min dhalik mukhalafatuha lil kitabi was sunnah wa fihi min ulumin sahihah yaitu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan juga apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah min ulumin sahihah dari ilmu-ilmu yang sahih. itu hakikat dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Beliau juga menyebutkan bahawa sebab kesesatan yang terjadi di kalangan manusia وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة وإنما سموا هؤلاء أهل, أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد وهم يضربونه من القياس وهو ما يضربونه من القياس لإضاه ما علم بالحس كتب اليوم بهو سبب kesesatan ينترجدي yang adalah berpalingnya ya berpaling dari mentadabbur kalamullah dan kalamur rasul. Al-Qur'an jelas, hadis jelas, tapi manusia tidak mau mentadabbur. Mereka sibuk ya menyibukkan diri dengan perkataan-perkataan ahli filsafat Yunani dan juga pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Ya. Kenapa mereka namakan ahlul kalam? Karena mereka tidaklah mendapatkan ilmu ya yang jelas kebenarannya tiada lain karena mereka itu hanya ahli dalam berbicara ya, banyak bicaranya pandai berbicara pandai kalam ya tapi tidak bermanfaat makanya kita mendapatkan orang-orang ahlul kalam itu perkataan mereka panjang sekali banyak sekali tapi ternyata isinya hanya kebatilan bahkan mereka menjelaskan sesuatu yang telah jelas dan nyata dipahami secara ya indera kita bisa diraba dan dilihat tapi mereka sibuk menjelaskannya dengan logika dan akal mereka. Nah, ikhwatul aliman para wisar rahimakumullah. Barang siapa yang tidak cukup dan tidak merasa puas dengan hukum Allah dan Rasulnya tapi masih mendapatkan logika dan akalnya ini pada hakikatnya adalah pengikut iblis karena iblis yang seperti itu disuruh sujud kepada Adam dia mengatakan saya tidak mau sujud. Khalaqtahu min nar wa khalaq khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah engkau ciptakan, ya Rabb engkau ciptakan saya dari api. Dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Logika iblis bahwa unsur api itu lebih baik dari tanah. Maka saya lebih baik dari Adam. Kenapa saya sujud? Itulah logika logika iblis tak kala tidak mau pasrah dan berserah diri maka Allah kutuk Allah murkai diusir oleh Allah Subhanahu wa taala maka setiap orang yang memiliki akal tapi tidak menerima apa dijelaskan oleh Allah keputusan Allah dan Rasulnya akalnya akan rusak dia akan menjadi pengikut iblis waliyazubillah nah dia mengatakan ana khairum ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtau min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahwa orang yang tidak pasrah dan tidak merasa cukup dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Rasulnya, dia itu akan menjadi orang yang kebimbangan, bingung, keraguan, ya, antara kufur dan iman, antara membenarkan dan mendustakan, antara menetapkan dan mengingkari. Kemudian muaswisan taihan, ya, syakan la mu'minan musaddiqa wala jahidan mukadziba dia senantiasa was-was, kehilangan arah, taihan, dan ragu-ragu syakkan. Kemudian, la mu'minan musaddiqa, dia tidak menjadi seorang mukmin yang membenarkan karena hakikat seorang mukmin yang sesungguhnya dia menerima dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi dia tidak kebimbangan, ragu, wala jahidan mukadziban dan juga tidak sebagai seorang yang mengingkari lagi mendustakan. Jadi kebingungan, kebimbangan. Kenapa? Karena dia beragama hanya berlogika, tidak pasrah dan tidak beriman kepada keputusan Rasulnya. Itu yang menyebabkan kebanyakan manusia bingung di dalam beragama. Dan ini terlihat dalam kehidupan ya orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu para akademisi misalnya ya para penuntut ilmu tapi keilmuannya selalu mengukur kebenaran dengan apa dengan logika dengan akal datang ayat-ayat Allah tidak diterima datang hadis-hadis Rasul tidak diterima dengan alasan apa logika akal tidak menerima hal itu Subhanallah. Ya. Dengan alasan tidak sesuai dengan akal dan logika dan teori sebuah ilmu. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa yang ilmiah itu yang sesuai dengan logika dan bisa dicerna oleh akal. Adapun yang tidak sesuai dan tidak bisa dicerna oleh akal, maka itu bukanlah ilmiah. Kendati Allah dan Rasulnya yang mengatakan hal itu. Waliyazubillah. Nah, ikhwatul rahimakumullah sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa orang-orang yang di dalam beragama kembali kepada logika semata dan tidak tunduk kepada keputusan Allah dan Rasulnya yang terjadi adalah adalah yang terjadi adalah penyesalan dan juga kebingungan dan kebimbangan. Nah, Al Imam Ibn Abil Iz Al Hanafi menyebutkan di sini <clears throat> bahwa ya seperti Abu Abdullah Muhammad Umar Ar Razi Fakhrur Razi yang terkenal ya, tokoh senter ahlul kalam juga ya kebingungan di akhir hidupnya begitu juga seperti tadi dijelaskan Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan dalam sebagian perkataannya asyaddun nasi hayratan ahlul kalam manusia yang paling banyak kebingungannya bingungnya adalah ahlul kalam Imam juga Syihristani ini juga ahlul kalam tokoh ahlul kalam ya Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syihristani, pengarang kitab Al-Milal wan Nihal. Ya, dia mengatakan tidak mendapatkan dalam ilmu filsafat dan kalam itu kecuali kebingungan dan penyesalan. Seperti itu. Begitu juga Imam Abu Ma'ali al ini, ya, di akhir kehidupannya menyesal Sampai dia mengatakan kepada murid-muridnya, Ya ashabana, la tashtagilu bil kalam. Wahai murid-muridku, jangan kalian menyibukkan diri dengan kalam. Kalau araftu al kalam yablughu bi ma balagha mashtaghaltu bih. Seandainya saya mengetahui ya akibat yang menimpa diriku disebabkan ilmu kalam ini maka sungguh saya tidak akan menyibukkan diri membahas ilmu kalam. Nah. Dan penyesalan demi penyesalan ya. Terus bermunculan dari mereka tokoh-tokoh ahlu kalam ya tokoh-tokoh utama ahlul kalam nah dan ini menunjukkan kepada kita bahwa bahaya dari masuk ke dalam suatu perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya inilah tadi ya <clears throat> dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam sebagian perkataannya barang siapa yang tidak ya <clears throat> cukup mencukupkan diri. Barang siapa yang tidak puas dengan apa yang ditentukan, dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan rusak tauhidnya, akan rusak pengetahuan dan ilmunya, dan juga akan rusak keimanannya. <clears throat> Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi masih melanjutkan ya, tentang pembahasan yang sebelumnya yang dibahas yaitu tentang melihat Allah Azza wa Jalla di surga kelak. Beliau mengatakan wala yasihul imanu ru'yah li ahli daris salami liman i'tabaraha minhum bi wahmin atau ta'awwalaha fahmin." Bahwa tidaklah sah keimanan terhadap ya ar ru'yah yaitu melihat Allah li ahli daris salam bagi penghuni surga bagi orang-orang yang mengibaratkan ya. dengan sangkaan ya waham atau ta'awwalaha bi fahmin atau mentakwilnya dengan pemahaman yang menyimpang tentunya. Nah, maksudnya apa? Bahwa keimanan seseorang terhadap nikmat yang mulia ini bahwa ahli Eh, penghuni surga akan melihat Allah Azza wa Jalla di dalam surga dengan mata mereka langsung yaitu kenikmatan yang paling besar tidak akan sempurna tidak akan sah iman mereka terhadap hal itu bagi orang-orang yang mengibaratkan ya ru'ya tersebut atau menyerupakannya dengan ru'ya melihat makhluk di dunia ini ya itu sekedar ya pemahaman yang menyimpang dan itu adalah pentakwilan yang menyimpang maka tidak akan mungkin sempurna iman mereka kecuali bila mereka selamat dari pemahaman yang seperti itu karena ahlul kalam seperti Mu'tazila dan yang lainnya mereka mengingkari hal itu dan menyerupakan bahwa yang dimaksud kata mereka dalam hadis bahwa Allah akan dilihat seperti dilihatnya bulan jadi mereka menyamakan Allah dengan bulan, menyerupakan Allah dengan matahari. Karena dalam hadis innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Kalian akan melihat ya Rabb kalian di dalam surga seperti melihat bulan. Kata mereka berarti Allah seperti bulan, yang enggak benar. Berarti itu tasybih. Lalu mereka takwil. Apa yang dimaksud dengan takwil di sini? Takwil mereka diselewengkan maknanya dari zahir dari hadis tersebut Maksud ru'ya di sini bukan ru'ya al-basariyah. Ya. Bukan melihat dengan mata, tapi uh, eh, ru'ya al-qalbiyah, melihat dengan hati yang artinya mengetahui. Ini jelas pentakwilan. Maka tidak sah iman seseorang terhadap ru'ya, melihat Allah di dalam surga kelak bila mereka mentakwil. Ya. Dan ya mengibaratkan ya merumpamakan hal itu dengan minhum biwahmin yaitu dengan sangkaan mereka menyangka dan mengira bahwa melihat tersebut seperti melihat ya makhluk bulan atau matahari tapi di sini yang penyerupaan di sini bukan ya menyerupakan Allah dengan bulan dan matahari akan tapi dalam melihat ar-ru'ya bukan al-mar'i penglihatan bukan yang dilihat ini yang pertama. Kemudian mereka mentakwil maksud ru'ya di sini ru'ya bukan dengan mata, tapi ru'ya qalbiyah, ru'ya al-ma'rifiyah, yaitu mengetahui. Tujuannya apa? Ingin mengingkari kemuliaan tersebut, ingin mengingkari bahwa Allah ya dilihat. Itu yang diingkari oleh mereka. Maka mereka mentakwil. Nah, ini diantara sifat dan perilaku orang-orang yang tidak merasa puas dan tidak pasrah terhadap firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian begitu juga id kana ta'wilur ru'ya, Imam Abu Ja'far melanjutkan, id kana ta'wilur ru'ya wa ta'wil kulli ma'nan yudafu ila ar-rububiyyah bi tarki at-ta'wil wa zulmi at-ta'wil. Kata beliau karena mentakwil, ya, mentakwilkan ru'ya dengan semua makna dan mentakwilkan semua makna yang diidhofakan kepada rububiyah adalah meninggalkan takwil dan mengikuti at-taslim yaitu pasrah terhadap firman Allah dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Bahwa tafsir ru'ya yang benar dan seluruh yang dinisbatkan kepada Allah, sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah adalah meninggalkan pentakwilan-pentakwilan yang menyimpang yang dipahami oleh halil kalam. Ini maksudnya. Ya. Karena ta'wil ikhwatal iman rahimakumullah terbagi ketiga pada tiga makna. Yang pertama ta'wil maksudnya tafsir. Ya, tafsir dinamakan dengan ta'wil. Maka Rasul mengatakan mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas seorang yang berilmu dalam agama, faqih, dan ajarkan kepadanya ta'wil tafsir Al-Quran. <clears throat> Ini yang pertama. Yang kedua, ta'wil tersebut hakikat dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini termasuk tentang hakikat dari sifat-sifat Allah dan juga perihal ahwal alam barzah dan yaumul akhir. Nah, maka bila hal itu berkaitan dengan berita, maka terjadinya sesuai hakikat tersebut sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah takwil. Bila berkaitan dengan perintah, maka melaksanakan perintah tersebut. Ya, melaksanakan perintah tersebut. Nah, Adapun pentakwilan yang ketiga adalah menyelewengkan lafaz-lafaz Al-Qur'an dan hadis dari zahir lafaz tersebut ya karena makna atau indikator atau alasan yang menurut logika menunjukkan hal itu. Nah, ini juga ta'wil. Dan yang digunakan ahlul kalam di dalam mentawil ini istilah yang ketiga akan tetapi ya hal-hal yang menyebabkan mereka mentakwil dan menyelewengkan makna zahirnya Al-Qur'an dan hadis tersebut adalah logika semata bukan makna yang benar karena kalau seandainya pentakwilan tersebut disebabkan ada alasan secara syariat kena dalil-dalil yang lain yang harus yang mengharuskan kita untuk menafsirkannya sesuai dengan tuntutan dalil tadi, tidak ada masalah. Benar itu maknanya. Tapi kalau menurut logika semata, maka itu yang tercelah dan itulah yang menyimpang dan itulah yang dilakukan oleh ahlul kalam terhadap sifat-sifat Allah dan perihal ahwal yaumil qiyamah. Mereka mentawil sifat-sifat Allah, mentawil sifat ulu, mentawil sifat al-istiwa, mentawil sifat tentang uh, ru'yah melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak di dalam surga. Nah, maka kata Imam Abu Ja'far Tahawi bahwa ta'wil ru'ya tersebut yang benar dan ya penafsiran yang benar terhadap ru'ya yaitu melihat Allah pada hari kiamat kelak dalam surga dan juga pentakwilan ya, tafsir terhadap semua sifat-sifat yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meninggalkan pentakwilan yang batil tentunya pentakwilan yang dipahami oleh ahlul kalam waluzum taslim dan hanya mengikuti atau sikap berserah diri kepada Allah dan Rasulnya wa alaihi dinul muslimin <clears throat> dan itulah agama kaum muslimin agama kaum muslimin ikhwatal iman rahimakumullah yaitu memahami nas-nas Al-Quran dan hadis sebagaimana zahirnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya menyampaikan hal itu kepada Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan makna hadis, makna Al-Quran sebagaimana zahirnya dan dipahami oleh kaum muslimin. Kemudian mereka berserah diri dan pasrah terhadap ya firman Allah dan sabda Rasul tanpa diselewengkan maknanya sebagaimana dilakukan ahli kalam. Itulah agama kaum muslimin. Itulah agama ahli sunnah wal jamaah. Itulah agama yang diikuti oleh, Allah, <clears throat> oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ikhwatalima rahimakumullah. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, "Wa man lam yatawaqqa an-nafya tashbih zalla wa lam yusib at-tanzih." Barang siapa yang tidak menjauhi sikap menafikan dan menyerupakan, ya, zalla walam yusib at-tanzih dia akan terperosok akan menyimpang ya dan tidak akan benar dalam mensucikan Allah apa maksudnya akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas dua prinsip dasar yang pertama menetapkan dan yang kedua mensucikan, menapikan, Menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai yang tertera Al-Qur'an dan hadis. Menapikan sifat-sifat yang dinapikan oleh Allah dari dirinya dan juga dari yang dinapikan oleh Rasul dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah menetapkan dan mengingkari apa yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam penetapan tersebut mereka tidak mentasbih tapi menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Contoh, Allah memiliki sifat tangan. Kita tetapkan. Tapi tidak diserupakan dengan sifat makhluk. Dan itulah tanzih. Itulah pensucian yang sesungguhnya kepada Allah, mensucikan Allah. Allah memiliki tangan karena Allah menisbatkan hal itu pada dirinya. Maka kita tetapkan Nah, tapi tidak boleh ditesbih. Nah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ahli sunnah wal jamaah menafikan tasbih. Ya. Menafikan artinya semua sifat Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sifat makhluk. Ya. Tapi tidak mengingkari sifat-sifat tersebut. Ya. Tidak mengingkari sifat-sifat tersebut. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan Musyabbihah. Mereka mengingkari secara total dan sebagian sesuai dengan tingkat kebatilan dan kesesatan pemikiran mereka. Dengan alasan apa? Tashbih. Karena ini kalau kita tetapkan menyerupai sifat makhluk, sementara Allah tidak menyerupai sifat makhluk, berarti ya Allah sifat tersebut tidak ada pada diri Allah. Nah, ahlu tashbih memahami, menetapkan, tapi mereka serupakan dengan makhluk. Ya. Memahami semua zahirnya dan zahirnya tashbih menyerupakan, menyerupai, lalu mereka serupakan dengan sifat makhluk. Nah, ahli sunnah wal jamaah mereka tetapkan tapi tidak menyerupai sifat makhluk dan mereka mengingkari tasbih bahwa yang mereka tetapkan tidak menyerupai sifat makhluk ya dan mereka tidak mengingkari ya, sifat-sifat ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tetapkan tanpa ditasbih dan mereka ya mengingkari tasbih tanpa men mengingkari seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan nama Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Tidak ada yang serupa suatu pun yang serupa dengan Allah was samiul basir laisa kamitsli syai' membantah akidah orang musyabbihah yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk wa huwa samiul basir Allah yang maha mendengar dan sami' maha mendengar dan maha melihat ini menetapkan sifat-sifat Allah ini membantah kaum Jahmiyah maka ahli sunnah mengatakan <clears throat> ya Isbatun bila tashbih wa nafyun bila uh, bila uh, bila ta'til artinya bahwa menetapkan sifat-sifat tersebut tanpa ditasbih dan menafikan ya sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Nah, maka barang siapa yang tidak ya menjauhi sikap menafikan ini ta'til wat tashbih dan menyerupakan sifat Allah maka dia akan terperosok dan juga tidak akan ya benar dalam mensucikan Allah orang-orang musyabbiha ahlu ta'til kenapa mereka ingkari alasannya kami ingin mensucikan Allah ya ingin mensucikan Allah lalu apa yang terjadi mereka ingkari karena kalau kita tetapkan akan menyerupakan makhluk. Allah tidak menyerupai makhluk. Nah, seperti itu. Dan tentunya orang-orang ahli tasbih sungguh telah terperosok ke dalam kebatilan karena Allah tidak ada pun yang menyerupainya. Allah tidak menyerupai makhluk dan tidak satupun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kami syai' was samiul basir. Nah, ini maksud dari perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Maka barang siapa yang ingin mensucikan Allah dari menyerupai sifat-sifat makhluk, ya, maka tiada lain kecuali dengan menetapkan sifat tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ditetapkan Rasulnya. Tidak menyelewengkan, tidak mengingkari, tidak menyerupakan dan tidak menanyakan tentang atau mereka mereka merekayasa atau menanyakan tentang hakikat dari sifat tersebut. Itulah akidah ahli sunnah. Dengan demikian, ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah kelompok, golongan yang selamat di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, Wallahu a'lam. Naam. Nah, demikian ikhlas Dengar dan besar Raja dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Mahmud dari Sana Mahafizullah Hafizullah Ta'ala di sepanjang pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah uh, ilmu bagi kita dan semakin memantapkan akidah kita e, mengenai akidah-akidah asma wa sifat yang telah dijelaskan tadi. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda, para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa kirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umu Iqbal di Jambi. Ah, ya, silakan. Iya, begini Ustaz, kalau misalnya kita mau kusuk dalam sholat misalnya, terus kita sudah belajar misalnya mengenai tahsin Al-Quran, tentu berusaha untuk membenarkan baca-bacaan dalam sholat. Hmm. Terus kita uh, dalam sholat itu mengingat gitu nah bacaan itu huruf apa itu gitu nah apakah boleh Ustaz serta memah me apakan artinya gitu di dalam sholat itu apakah boleh kayak gitu Ustaz untuk uh, menjaga kesusukan sholat kita gitu, Ustaz. mohon penjelasannya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Umu Iqbal barakallahu fiik. E, eh, tidak diragukan bahwa ruh ya dari salat tersebut adalah kekhusyukan. Maka kita selalu berusaha ya dan berjuang mujahadah dalam menghadirkan kekhusyukan dan kekhusyukan tersebut sumbernya dari hati. Nah, pertanyaan yang diutarakan adalah bagaimana kalau seorang ya berusaha ya menghadirkan makna-makna dari bacaan yang dia baca kemudian juga menghadirkan mungkin huruf demi huruf yang dia baca sehingga mendatangkan kekhusyukan. Tidak diragukan di antara sebab-sebab yang mendatangkan kekhusyukan dalam solat adalah kita memahami makna ayat demi ayat, bacaan demi bacaan yang kita baca. Ya, terutama Al-Fatihah dan ayat yang kita baca. Ya, zikir-zikir yang kita baca. Kenapa kita takbir? Kenapa ya samiallahu man hamida? Kemudian waktu ruku apa yang dibaca, waktu sujud apa yang dibaca? Kemudian tasyahud kan begitu. Di waktu sujud kita berdoa itu semua adalah hal-hal yang akan mendatangkan kehusukan. Tapi yang perlu diperhatikan jangan sampai konsentrasi kita menghadirkan ya bentuk hurufnya dan hurufnya begini ya. Itu jelas akan menghilangkan konsentrasi pada makna yang sesungguhnya. Karena hakikat dari ya yang akan mendatangkan kehusukan mentadabbur ayat tersebut. Karena lafaz-lafaz tersebut, huruf-huruf tersebut adalah wasilah untuk atau menjelaskan makna Jangan terkonsentrasi melihat hanya sekedar lafaznya saja atau huruf-hurufnya. Tapi yang menjadi konsentrasi utama apa makna yang terkandung dalam ya kalimat tersebut, kalimat yang tersusun dari huruf-huruf yang menjadi makna yang sahih. Nah, karena kalau hanya satu huruf saja tidak ada maknanya. Dua huruf kadang tidak juga ada maknanya. Baru bila terangkai dari berbagai huruf menjadi sebuah kalimat, ya, baru menjadi makna dan juga dalam susunan kalimat yang lengkap. Jadi intinya jangan terkonsentrasi, terfokus hanya membayangkan huruf-hurufnya saja, tapi yang lebih utama menghadirkan makna dari kalimat-kalimat dan ayat yang kita baca. Nah, itu yang insya Allah akan menambah kekhusukan dan bisa menghadirkan kekhusukan di dalam solat kita. Nah, demikian Allahu a'lam. Ya, nam iksikron Sebenarnya demikian untuk Iqbal yang berada di Jambi dan tentunya kita berusaha dan jangan lupa juga untuk berdoa untuk meminta khusyuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam eh, sholat kita dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan di lain pesan singkat. Ada pertanyaan dari seorang mahasiswa, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya adalah seorang mahasiswa jurusan akidah dan filsafat Islam. Saya tahu filsafat itu bertentangan Islam belum lama ini dan baru-baru ini saya alhamdulillah telah mempelajari manhaj salaf. Setelah saya tahu, saya tidak pernah tidak, tidak pernah lagi memperhatikan dan bahkan saya mulai mengajukan mata kuliah yang berkaitan dengan filsafat dan saya hanya fokus di mata kuliah yang bukan filsafat bagaimana Ustaz kondisi saya dan apa yang harus saya lakukan sedangkan saya sudah semester 4 dan mau semester 5 e, eh, jika ingin e, pindah atau berhenti kuliah pun saya kasihan kepada orang tua yang telah yang sudah eh, e, membiayai saya dan juga orang tua belum paham mengenai akan hal ini Ustaz mohon nasihatnya Ustaz dan bagaimana solusinya terima kasih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa ya memberikan keistiqomahan kepada uh, yang bertanya dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, tidak diragukan bahwa sebagaimana disampaikan tadi bahwa ilmu filsafat di dalam memahami, memahami masalah mengkaji tentang masalah teologi, masalah ketuhanan usuluddin itu semua dah kebatilan salah. Ya. Saya katakan bahwa teori-teori filsafat, ilmu kalam di dalam mengkaji masalah teologi, masalah ketuhanan, masalah ma'rifah kepada Allah ilahiyah itu semua kebatilan. Ya, karena landasannya hanya sekedar logika dan akal semata. Permasalahan teori-teori yang lain tentang masalah keilmuan, ilmu-ilmu dunia dan yang lainnya, ini bisa benar bisa salah. Tidak juga mutlak kebenaran dan juga kesalahannya. Tapi saya katakan, sudah dijelaskan oleh para ulama, dan itu kenyataannya, bahwa semua teori-teori mereka gunakan, ya di dalam mengkaji tentang masalah teologi, masalah ketuhanan itu semua kebatilan. Tidak ada yang benar, semua kebatilan. Ya. Makanya ulama Islam tidak ada yang membahas ulama Islam, ulama ahli sunnah. Ya, tidak menggunakan ilmu kalam dan filsafat dalam mengkaji masalah akidah. Bahkan mereka mencela. Ya, sampai Imam Syafi'i mengatakan bahwa ya hukum hukum Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam itu pelakunya itu <clears throat> ya <clears throat> dinaikkan ke keledai begitu kemudian dibawa berputar ya di, di, dibawa kemudian dipukul dengan pelopak korma kemudian ya dibawa berputar di keliling kampung tersebut kemudian dikatakan kepada penduduk kampung tersebut inilah ya balasan terhadap orang-orang yang ya meninggalkan sunnah kemudian sibuk dengan ilmu kalam kata Imam Syafi'i mengatakan ya seandainya ya seorang terjerumus ke dalam dosa ya semua dosa. Selain dari syirik. Itu lebih lebih baik bagiku daripada dia mencelupkan diri terhadap ilmu filsafat dan kalam tersebut. Bukan berarti beliau membolehkan seorang berbuat dosa tidak, tapi perbandingannya. Oleh karena itu ikhwatal iman <clears throat> ingin mengenal Islam maka pelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang mempelajari Islam dengan cara filsafat dan ilmu kalam, maka dia akan kebingungan dan kebatilan yang didapatkan. Dia tidak akan sampai kepada hakikat ma'rifah tentang Allah dan agama ini. Itu yakin. Anda bukanlah orang yang paling hebat. Ya, Anda bukanlah orang yang pertama mengkaji hal seperti itu. Para ulama yang lebih senior, yang pakar dalam hal itu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Fakhr Razi, Al-Juwaini, Syihristani, Abu Hamid Ghazali dan yang lainnya. Ya, Ibn Rus dan yang lainnya, ulama-ulama yang mereka menggeluti ilmu tersebut, maka akhir dari perjalanan hidup mereka menyesal dan bingung. Apalagi Anda siapa? Nah, lalu bagaimana sikap mahasiswa tadi? Pertama, usahakan pindah jurusan. Ya. Mungkin ada aturan di kampus atau ya program studi dia ikuti pindah jurusan. Kalau itu tidak bisa, ada dua pilihan. <clears throat> kita tentunya lebih mempertahankan akidah dan keyakinan daripada hanya mendapatkan gelar ak akademik. Ini yang pertama. Karena tidak senilai, tidak sebanding. Eh, S1 yang Anda dapatkan tapi mempelajari kebatilan kesesatan, apa manfaatnya? Ya. Lalu mempertahankan kebenaran, mempertahankan akidah, kendati tidak ada gelar, ini lebih utama. Maka dahulu para ulama menjelaskan bahwa perhatikan bahwa ilmu itulah agama. Perhatikan dari siapa kamu ambil agama. Nah, seandainya bisa ditransfer nilainya ke jurusan lain dan pindah jurusan itu dilakukan. Ya. Jika tidak bisa dan itu akan merusak akidah seseorang dan itu akan merusak akidah dia, keyakinan dia, maka nasihat <clears throat> ya dari lubuk hati kepada mahasiswa tersebut lebih baik dalam kondisi seperti itu karena dia akan mempertaruhkan akidah dan keyakinan dia ya lebih baik dia berhenti dari kuliah yang mempelajari ilmu-ilmu yang batil yang sesat tersebut kemudian pindah mungkin bisa kuliah dan ke tempat-tempat yang lain yang akan mendatangkan ilmu yang lebih bermanfaat ya ini kalau seandainya kondisinya seperti itu kenapa yang akan dipelajari filsafat tersebut apa yang akan dipelajari dari cara-cara ilmu, ilmu kalam tentang usuluddin tersebut? Lihat bagaimana kebingungan yang terjadi. Tapi kalau seandainya dia mampu mengkritisi dan memiliki kemampuan dan kalau untuk mengkritisi dan membantah subuh-subuhan mereka dan dia siap ya bukan hanya mendengar dan jadi pendengar setia saja di kelas dia masuk subuh-subuhan ke otak dan kepala dia maka jika itu dia mampu silakan bantah mereka ya bantah mereka sebagaimana Syekhul Islam Ibnu membantah dengan teori-teori mereka tapi kalau seperti ya kualitas keilmuan kita dan pemahaman kita di zaman sekarang ini sungguh sangat berbahaya. Subuhat sangat berbahaya. Ya. Ada dua penyakit yang sangat berbahaya, subuhat dan syahwat. Dan subuhat lebih berbahaya karena akan merusak akidah dan sulit untuk disembuhkan. Nah, mana sekarang yang akan kita utamakan. Akidah kita rusak demi mempertahankan mendapatkan gelar S1, sarjana atau dan sejenisnya, atau akidah selamat kendati sarjana tidak dapatkan. Maka seorang yang orientasinya dunia, eh, akhirat, yang itu ilmu yang sahih, mempertahankan akidah yang benar, ilmu yang sahih, maka dia tentu tidak sebanding mendapatkan gelar S1 tapi akidah dia rusak. Ya. Maka tentu dia mempertahankan akidah lebih utama dari sekedar hanya menyelesaikan kuliah dengan jurusan dan merusak akal dan akidah dia. Itu ya nasihat dan juga pendapat saya wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, sekarang jazil khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, kemudahan kepada Anda uh, mahasiswa yang bertanya tersebut. Baik, selanjutnya masih kami akan ajukan pertanyaan di lain pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Abdullah tidak sebutkan tempatnya ya Ustaz bagaimana jika ada pernyataan seperti ini Ustaz kita lakukan sunnah yang sesuai zaman saja kalau tidak sesuai dengan zaman itu eh, tidak masuk akal untuk dilakukan karena zaman dahulu dan zaman eh, zaman dahulu zaman Rasulullah berbeda dengan zaman sekarang apa yang harus kita jawab jika mendengar pernyataan seperti itu Ustaz sekarang atas jawabannya Nah, taib. Terima kasih pada Umar Abdullah pertanyaannya. Jadi ada yang mengatakan kita mengamalkan sunnah yang sesuai dengan zaman saja. Karena zaman kita dengan zaman Rasul berbeda. Ya kondisinya berbeda. Nah, maka tidak cocok. Subhanallah. Ya, hada buhtanun azim. Ya, kedustaan yang sangat besar. Bahkan bisa-bisa pernyataan seperti ini membawa kepada kekufuran. Saya katakan bisa-bisa pernyataan yang seperti ini membawa pada kekufuran. Karena seseorang ya dan prinsip sebelum saya sampaikan ya bahwa prinsip dalam kita beragama dan keyakinan ahli sunnah, keyakinan seorang muslim bahwa agama ini telah sempurna. Barang siapa yang meragukan kesempurnaan agama dipertanyakan imannya. Ya. Dia mengatakan agama tidak sempurna. Ini adalah keyakinan yang kufur. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam Ya. Allah sempurnakan pada hari telah aku sempurnakan. Telah aku lengkapi nikmatku atasmu. Telah aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Lengkap. Ya. Kenapa dilengkapkan? Karena agama ini sempurna, lengkap dalam segala aspek agama dan konsekuensi dan makna di kelengkapan tersebut bahkan agama ini sesuai dengan setiap zaman setiap waktu ya sesuai soleh li kulli zaman wa makan sesuai dengan setiap waktu dan tempat ya sesuai ini keyakinan kita akidah kita wajib kita yakini bahwa agama Allah ini sesuai dengan setiap waktu dan tempat dan tidak diragukan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan sunnah, istilah sunnah yaitu ajaran syariat Islam yang Allah wahyukan kepada Nabi kemudian Nabi menyampaikan dengan sabda beliau dan itulah agama Kena Al-Quran kena agama kalau Allah wa Rasul agama landasannya Al-Quran dan sunnah dan itu juga telah disempurnakan apa pembahasan-pembahasan yang secara global dan umum dalam Al-Quran ada rincian dalam hadis. Tidak akan mungkin Al-Quran, tidak akan mungkin agama dipahami kecuali dengan Al-Quran, dengan sunnah. Tidak akan mungkin agama sempurna dilaksanakan kecuali dengan hadis. Ya, tidak mungkin dipisahkan. Sebagaimana kita diperintahkan mengamalkan Al-Quran masuk ke dalam Islam secara kafah dan mengambil Al-Quran secara kafah. Begitu juga kita diperintahkan untuk mengambil sunnah secara kafah tidak boleh dipilih-pilih tidak boleh dipilih-pilih ini sesuai nih sekarang ini ini sesuai dengan zaman sekarang oh, ini enggak sesuai siapa yang mengatakan apa standar sesuai atau tidaknya akal anda perasaan nah bingung kita nanti datang yang satu lagi mengatakan oh enggak sesuai dengan akal saya datang yang satu lagi mengatakan tidak sesuai lalu apa standarnya maka ikhutalima rahimakumullah ini pernyataan yang sangat berbahaya bisa-bisa membawa pada kekufuran ya bila dia meyakini hal mungkin kejahilan dia jahil tidak tahu konsekuensi konsekuensinya berarti agama ini tidak sempurna tidak ada artinya Allah menyempurnakan agama kenapa ya nggak sesuai dengan zaman sekarang ini berarti itu semua batil waliyazubillah Ya. Untuk apa Rasul mengatakan Allah mengatakan tentang Rasul wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, jadi dengan wahyu turunkan. Kata Nabi SAW, Uktubu ma kharaja minhu illa haq tulislah. Tidak keluar dari mulut kecuali kebenaran. Ya, semua benar. Kebenaran tersebut, ya konsumat sesuai dengan zaman dan waktu. Berbeda kalau kita tidak mampu melakukan ini urusan lain lagi, pembahasan yang lain. Tapi kalau kita mengatakan, ambil yang cocok-cocok saja, ya mana yang namanya pasrah dan berserah di kepada Allah kita mengulang-ulang kajian tersebut dah berapa pertemuan ya kita ulang-ulang karena saya memahami meyakini ini permasalahan yang sangat sudah ini bermasalah banyak yang bermasalah dalam hal ini ya tingkat kepasrahan kita dan berserah pada kudus Allah itu sangat lemah dan bahkan orang sebagian cara beragamanya sudah dengan hawa nafsu dan selera dia ya diambil nama Islam ditempelkan mungkin ditulis di KTP tapi kalau beragama apa yang sesuai dengan hawa nafsu diterima apa yang tidak ditolak ini bukan beragama seorang yang mukmin seperti itu bukan beragama orang-orang yang beriman seperti itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima ya maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara mereka perselisihkan kemudian tidak terdapat dalam hati mereka rasa tidak senang terhadap keputusan tersebut kemudian mereka pasrah dan bersedia. mana mereka dari perkataan Allah wa man kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah telah memutuskan dan Rasul telah memutuskan suatu perkara, tidak masih ada pilihan lain bagi mereka. Naam. Mana mereka dari firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari bawa Rasul, terima dan amalkan. Apa yang dicegah beliau, tinggalkan. Wa mana mereka dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, "Alaikum bisunnati." Peganglah sunnahku Ya. Banyak sekali dalil-dalilnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, mencintai Allah maka ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana mereka dari firman Allah, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri sebagian uswah hasanah. Ikhwatun rahimakumullah pernyataan yang sangat berbahaya. Ya, mengambil sunnah sesuai dengan selera kita, sesuai dengan zaman sekarang ini. Ini jelas beragama sesuai dengan hawa nafsu. Beragama sesuai dengan selera itu bukan agama. Itu hanya hawa nafsu. Ya, itu hawa nafsu. Nabi SAW menjelaskan kendati hadisnya, riwayatnya ya, riwayatnya itu lemah tapi yang dilemahkan sebagian para ulama tapi maknanya sahih. La yuminu hadukum hatta yakunu hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsu mengikuti apa yang aku bawa. Ikhwatallah rahimakumullah. Maka dalam beragama pasrah dan berserah diri. Semua agama aturan Islam cocok dengan waktu dan zaman sesuai dengan eh, sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai karena telah sempurna. Kenapa disempurnakan? karena mengatur urusan manusia, mengatur urusan mereka semua zaman, dahulu sampai zaman sekarang sama. Berlaku. Adapun masalah wasilah dalam urusan masalah dunia, ya tentunya dahulu untuk Nabi SAW pergi berhaji naik unta. Karena itu transportasi mereka. Sekarang dah canggih teknologi, ada pesawat, kereta api, kan begitu, naik bus dan yang lain-lainnya. Komunikasi sekarang itu urusan dunia, tidak ada masalah. Kita gunakan. Jangan sekarang dengan, dengan alasan ya dahulu Nabi naik unta juga kita naik unta begitu dan berjalan kaki. Enggak, Anda paham mana terhadap agama kalau begitu. Itu wasilah, bukan tujuan. Wasilah. Semua wasilah untuk kebaikan itu baik. Tapi kalau wasilah untuk kejahatan ya dilarang. Ya, pesawat, naik bis, kereta api, ya, Jangan dengan sekarang bahas, oh ingin mengikuti sunnah Rasul, belut dua sunnah unta, dia naik unta juga dari Madinah ke Mekah atau dari Indonesia, misalnya seperti itu. Enggak benar. Itu permasalahan dosan dunia, masalah wasilah. Adapun masalah agama, sudah cocok semua. Apa yang anda inginkan? Coba, apa yang anda inginkan? Cocok semua. Ya, cocok. Kecuali bagi mereka yang tidak pasrah, tidak merasa cukup, enggak akan Cocok. Orang yang tidak merasa puas dengan apa yang Allah sempurnakan dan Allah ridhoi, tidak ada di dunia yang puas bagi dia, tidak ada. Tidak ada yang puas bagi dia. Ya, tidak ada. Karena dia ingin beragam sesuai hawa nafsunya. Nafsunya tidak pernah puas. Ya, nafsu tidak pernah puas. Oleh kata lima iman ini berbahaya. Pernyataan yang sangat berbahaya. Saya sampaikan ini bisa membawa kepada kekufuran. Ya. Kalau dia paham terhadap konsekuensinya dia yakini, berarti ini bisa membawa pada kekufuran. Tapi yang mengatakan jahil nggak tahu diajarkan dulu. Ya, diajarkan konsekuensi dari pernyataan tersebut. Ya, barang siapa yang mengatakan bahwa agama Allah tidak sesuai dengan zaman-zaman sekarang ini, ini pernyataan yang kufur. Bisa membatalkan Islam seseorang pembatal keislaman adalah mengatakan bahwa agama Allah tidak sesuai dengan zaman sekarang ini ya ini perkataan yang kufur wal billah Semua kita diselamatkan dari pernyataan-pernyataan yang kufur pernyataan-pernyataan yang bid'ah yang menyimpang agama Allah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah teguhkan hati kami di atas agamamu ya teguhkan hati kami di atas iman ya eh, hiasi keimanan dalam hati kami tanamkan kecintaan dalam hati kami kepada keimanan dan juga tanam dalam hati kami kebencian kepada kekufuran, kemunafikan, kefasikan dan dosa wal iazubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas sunnah, di atas iman, di atas sunnah dan menjaga iman kita sampai ajal menjemput kita. Demikian ikhwata lima rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Wa akhir da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta sawfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.